بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك Ikhwatil kiram rahimakumullah insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah yang kita telah sampai kepada perkataan para tabi'in. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan perkataan para tabi'ut tabi'in dan imam yang empat sekarang insyaallah taala kita telah sampai kepada perkataan Abdullah bin Ibn Al-Kawwa rahimahullah taala Al-Yashkuri halaman 190 Qaulu Abdullah bin Al-Kawwa rahimahullah taala majta taqra' بسم الله الحمد لله على الإسلام والسنة والعافية والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولحاضرين والحاضرات يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية قول عبد الله ابن القواعي رحمه الله تعالى ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه عن هشام بن سعيد قال قدم عبد الله بن القواعي على معاوية فقال لو أخبرني أخبرني أخبرني عن أهل البصرة قال يقاتلون معا ويدبرون شتى شتى شتى, شتى قال فأخبرني عن أهل الكوفة فأخبرني فأخبرني عن أهل الكوفة قال أنظار الناس في صغيرة وأوقعه في كبيرة قال فأخبرني عن أهل المدينة قال أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنها قال فأخبرني عن أهل المصر قال لقمة آكل قال فأخبرني عن أهل الجزيرة قال كناسة كناسة بين مدينتين قال فأخبرني عن أهل الموصل الموصل الموصل أهل المو... الم- أهل الموصل قال كلا كلادة وليدة فيها من كل شيء خرزة قال فأخبرني عن أهل أهل الشام قال جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئا قال لا لا تقولن لا قال تقولن لا تقولن قال أتواء الناس لمخلوق لمخلوق وأعصاه لخالق ولا ولا يحسبون للسماء ساكنا Berkata Imam Al-Qayyim Al-Juziyah rahimahullah, qaulu Abdullah bin Al-Kuwa'i rahimahullah taala. Perkataan Abdullah bin Al-Kuwa rahimahullah. Asalnya dia adalah salah seorang daripada pemimpin kaum Khawarij. Kemudian dia rujuk kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Menjadi salah seorang dari orang-orang terdekat dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka taala anhu. الحافظ ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله menyebutkan dalam kitab tarikhnya Ibnu Asakir punya kitab ya yang berjudul Tarikh An Hisham bin Sa'd dari Hisham bin Sa'd qal dia berkata qadima Abdullah bin Kawwa ala Muawiyah. Datang Abdullah bin Kawwa menuju Muawiyah, menemui Muawiyah. Ketika itu kaum muslimin terbagi menjadi ya berapa bagian? Sebagian di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagian di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sebagian para pemberontak dari kaum Khawarij. Ya mereka mendiam di berbagai tempat. Ada di Basrah dan tempat-tempat lainnya. Di Kufah juga ada. Maka Abdullah bin Kuwa menemui Muawiyah. Pemimpin Syam, penguasa di negeri Syam. Di, yang menjadi gubernur di Syam sejak masa Umar bin Khattab. 20 tahun menjabat sebagai gubernur dan 20 tahun menjabat sebagai khalifah. 40 tahun menjadi penguasa. Penguasa yang begitu adilnya. Radiyallahu anhu Allah. Faqala lahu akhbirni an ahli Basrah. Maka bertanyalah Muawiyah kepada Abdullah bin Quwa, "Beritahukan aku bagaimana sikap penduduk negeri Basrah? Bagaimana orang-orang yang berada di negeri Basrah?" Qala, "Yuqatiluna ma'an wa yudabbiruna shatta." orang-orang Basrah itu kalau berperang mereka berperang bersama-sama. Kemudian biru syatta. Tetapi setelah mereka bersama-sama berperang, mereka pun berpencar, berpecah belah, lari tunggang langgang tak tentu arah. Inilah kondisi orang-orang Basrah. Muawiyah meminta agar Abdullah bin Kuwa menceritakan bagaimana kondisi ya penduduk-penduduk yang disebutkan ini. Bagaimana kondisi penduduk Basrah? Mereka kalau berperang bersama-sama. Setelah itu mereka pun ya berlari masing-masing ya tak tentu arah berpecah belah. Qala yuqatiluna ma'an wa yudabbiruna syatta. Qala fa akhbirni an ahli Kufah. Kata Muawiyah kalau begitu bagaimana pula kondisi penduduk negeri Kufah? Qala anzarun nasi fi saghiratin. Penduduk Kufa ini adalah orang yang paling sabar. Ya, yang paling sabar berhati-hati dalam segala macam perkara-perkara yang kecil. Wa awqa'ahu fi kabirah. Tetapi mereka adalah orang yang paling tak sabar untuk tergelincir, tergelincir dalam perkara-perkara besar. Ini kondisi orang Kufah. Ya perkara-perkara kecil. Mereka bertanya tentang darah nyamuk, apa hukum darah nyamuk? Ya. Bertanya kepada salah seorang sahabat, bagaimana hukum tentang darah nyamuk? Ya. Maka berkata sahabat tersebut, "Ya subhanallah. Darah nyamuk kalian tanyakan, padahal dia perkara yang begitu sepilihnya Darah cucu Rasulullah kalian tumpahkan." Inilah kondisi orang-orang Kufah. Ya. Dalam perkara-perkara kecil mereka warak perkara-perkara besar tidak. Yang anda kata korupsi-korupsi kecil tak mau. Yang besar mau. Begitulah kira-kira kondisi orang-orang Kufah. Membunuh nyamuk takut. Membunuh cucu Rasulullah mereka lakukan. Ini kondisi kaum Kufah. Ya, di sanalah Ali meletakkan kekuasaannya. Ya, karena itulah dari mereka ini muncul kaum Khawarij dari Kufah ini dan mereka lah hakikatnya yang menggiring kedatangan Hussein bin Ali agar datang ke sana. Dan di tengah jalan, di tengah Karbala, mereka tinggalkan Hussein tak mereka tolong. Sehingga akhirnya terbunuh. Mereka lah yang bersumpah akan membela Hussein ketika sampai di Kufah. Tetapi ternyata mereka hinakan Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ya. Inilah kondisi kaum Kufah. Dan Abdullah bin Kuwa menceritakan tentang mereka seperti apa adanya. Kemudian ya, qala fa akhbirni an ahli Madinah. Beritahukan saya bagaimana tentang penduduk kota Madinah, yakni kala itu. Qala ahrasun nasi 'ala fitnah. Penduduk Madinah adalah orang yang paling senang dengan perkara-perkara fitnah. Ahrasun nasi al fitnah. Mereka lah orang yang paling senang mendatangi fitnah wa'ajazahum anha. Ketika telah datang fitnah ke negeri mereka, mereka tak sanggup menghadapinya. Mereka orang paling lemah. Sebagaimana terjadi ya ketika Yazid bin Muawiyah ya datang menyerang kota Madinah karena mereka enggan berbayat, ya ini menunjukkan ahlu Madinah di kala itu paling senang untuk mendatangkan fitnah setelah fitnah datang mereka paling lemah untuk menghadapinya Qala fa akhbirni an ahli Misra. Wahai Abdullah, beritahukan saya bagaimana kondisi penduduk negeri Mesir. Ya, negeri Mesir dahulu disebut dengan nama negeri Fustat. Karena setibanya negeri tersebut ditaklukan didirikan tenda-tenda yang banyak. Ya, maka disebut dengan nama negeri Fustat, negeri tenda-tenda. Karena ada penyebutan Mesir adalah merupakan penyebutan yang lama sejak masa Firaun ditaklukkan oleh para sahabat-sahabat ridwanullah al majma'in di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu tabaraka Beritahukan saya bagaimana kondisi penduduk negeri Mesir. Qala luqmatu akilin. Penduduk negeri Mesir bagaikan luqmatu akilin. Ya, sesuap makanan siap dimakan, tak ada apa-apanya. Qala fa akhbirni an ahli jazirah. Kata Muawiyah, beritahukan saya bagaimana tentang penduduk negeri yang mendiami negeri Jazirah. Qala kunna satun baina marinatain. Mereka tak ada apa-apanya. Mereka bagikan tukang sapu di antara dua dua negeri, dua kota. Tak dianggap. Qala fa akhbirni an ahli Mosul. Beritahukan saya tentang penduduk negeri Mosul. Ini semua di daerah Irak. Qala qiladatun walidah. Ya, penduduk negeri ini ya bagaikan qiladah, rantai walidah yang dikalungkan pada yakni anak wanita. Fiha min kulli syai'in kharzah. Padanya ada segala macam bentuk yakni permata-permata yang diikat menjadi rantai. Qala fa akhbirni an ahli Syam. Berkata Muawiyah beritahukan saya tentang penduduk negeri Syam. Qala jundu amil mu'minin. Ya, karena Muawiyah menguasai Syam, maka dia pun berkata, "Wahai amil mu'minin, yang kau tanyakan adalah penduduk negerimu, jundu amil mu'minin. Mereka adalah tentara-tentara amil mu'minin." Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini ditanyakan setelah Muawiyah menguasai kekhalifahan. Setelah Hussein menyerahkan kepadanya kekuasaan. <clears throat> Jundu amil mu'minin la aqulu fihim syai'an wahai ya eh, Amir Mukminin, engkau bertanya tentang negeri Syam, tentang penduduknya. Mereka adalah ya tentara-tentaramu dan aku tak berani memberikan komentar apapun tentang mereka. Qala la taqulan kata Muawiyah hendaklah engkau jujur. Katakan saja tentang apa tentang apa yang kau ketahui terhadap penduduk negeri Syam. Qala atwa'un nasi li makhluqin wa a'sahu li khaliqin. Penduduk negeri Syam adalah penduduk yang paling takut kepada makhluk, maksudnya kepada penguasanya. A'sahu li khaliqin, tapi paling bermaksiat menentang penciptanya. Karena negeri Syam tak pernah bergejolak. Senantiasa tunduk, taat, patuh kepada penguasa dari zaman ke zaman. Maka jujur ungkapan Abdullah bin Kuwa, ya, mereka atwa'un nasi li makhluqin wa a'sahu li khaliqin begitu taat, paling patuh kepada makhluk, tapi paling menentang kepada pencipta, penguasa Allah Jalla wa Ala. Wala yahsabuna lis-sama'i sakinan. Ini yang paling penting. Wala yahsabuna lis-sama'i sakin. Mereka menafikan adanya Tuhan di atas langit. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya telah terpatri dalam dada sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, Allah di atas langit. Itu wajah syahid. Nah, sekarang kita pindah ke perkataan tabi'ut tabi'in. Sudah kita lewati banyak perkataan. Dari perkataan para nabi. Kemudian perkataan Allah dalam Quran. Perkataan Rasulullah dalam sunnah. Perkataan para sahabat. Perkataan tabi'in. Sekarang perkataan tabi'ut tabi'in. Agar kita paham perkara Allah di atas langit. Perkara ijma' yang tak bisa terbantahkan dari zaman ke zaman dari masa ke masa نعم اقرأ متمهلا يا أستاذنا أقوال تابع التابعين جملة رحمه الله تعالى ذكر قول ذكر قول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن الشقيق قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع, سبع سماوات على الأرض استوى بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية نعم وفي لفظ آخر قلت كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما قالت الجهمية قال الدارمي اسمك Aqwalu tabi'it tabi'in. Inilah perkataan tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Mereka lah orang-orang yang pernah berjumpa dengan para tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka lah orang-orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat. Jadi tabi'un tabi'in adalah orang pernah orang yang pernah berjumpa dengan para tabi'in yaitu mereka lah yang pernah berjumpa dan bersahabat dengan para sahabat Rasulullah. Ya, mereka masih dalam zaman keemasan Islam. Sebagaimana Nabi berikan bagi mereka rekomendasi khairun nas qarni sebaik-baik zaman dialah zamanku ya thumma alladziina lahum kemudian zaman setelahku itu zaman para sahabat thumma alladziina lahum kemudian zaman setelah mereka zaman tabi'in ya maka ikhwatul kiram tabi'ut tabi'in masih masuk, masuk dalam rentang zaman keemasan Islam ya Aqwalut tabi'ina jumlatan rahimahumullah inilah sejumlah perkataan para ulama-ulama tabi'in. Zikru dzikru qauli Abdullah Mubarak rahimahullah. Inilah perkataan Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah tabaraka taala. Ulama tabi'ut tabi'in yang begitu masyurnya. Seorang mujahid, seorang ulama ahli hadis, ya, seorang ulama yang seorang ulama yang faqih dan banyak sekali keutamaannya. Yang kaya raya, banyak berinfak dan seterusnya. Rawat Darimi wal Hakim wal Baihaqi wa ghairuhum bi asahi isnad. Al-Imam Ad-Darimi, Imam Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih. La Ali bin Hasan bin Syaqiq yang disandarkan kepada Ali bin Hasan bin Syaqiq qal berkata Ali bin Hasan bin Syaqiq Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak Yaqulu Aku pernah mendengar Abdullah Mubarak berkata Na'rifu Rabbana Kami mengenal Tuhan kami bi annahu fawqa sab'i samawat Bahwa Tuhan kami di atas langit ketujuh Alal arsi istawa Bersemayam di atas arasnya Ba'inun min khalqih terpisah dari makhluk, tak bersatu dengan makhluk, tak menempel dengan makhluk. Dia bukan di dalam makhluk dan makhluk bukan di dalam dia. Jadi Allah Jalla wa'ala tak pernah menyatu dengan alam. Ya apalagi masuk ke dalam alam yang begini kecilnya. Tabaraka ta'ala. Mustahil dialah Tuhan yang maha besar. Ya dia tak akan mungkin selama-lamanya ya bersatu dengan makhluk sebagaimana ungkapan orang-orang sufi semisal Al-Hallaj Abul Husain yang mengatakan dalam dirinya ada Tuhan atau Ibnu Arabi yang menyatakan semuanya adalah Tuhan yang dia lihat. Wala naqulu wala naqulu kama qalat al-Jahmiyah dan kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang-orang Jahmiyah bahwasanya tidak ada Tuhan di atas aras. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyatakan Tuhan tidak ada di atas aras adalah kaum Jahmiyah. Bukan kaum salafus saleh, bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Wa fil lafdhin akhar dan dalam lafaz lainnya, qultu kaifa na'rifu rabbana? Berkata Ali bin Ahsan bin Syaqiq, ya, ketika bertanya kepada Abdullah Barak, bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Qala fis sama'i sabi'ah, di atas langit ketujuh. Ya, bukan di dalam langit, mustahil. Karena Allah tak dapat diliputi oleh makhluk. Ya, wala yuhitunahu wala yuhituna bihi ilma. Makhluk tak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di hari kiamat pun kita tak dapat meliputi Allah Jalla wa'ala secara keseluruhan. Kita melihat wajah Allah, kita melihat Allah Jalla wa'ala tapi tak mampu meliputi Allah dari segala sisi. Ya. Qala fis sama'is sabi'ah ala 'arsyih di atas langit ketujuh di atas arasnya. Wala naqulu kama qalatil jahmiyah kami tak akan berani berkata-kata tentang Allah sebagaimana ungkapan kaum Jahmiyah. Naam. قال الدارمي حدثنا الحسن حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن حسن ابن الشقيق عن عن ابن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه نعم حسبك قال الدارمي berkata Imam Ad-Darimi rahimahullah tabaraka taala salah seorang ulama ahlu hadis yang punya musnad namanya Musnad Ad-Darimi Haddatsana Hasan bin Sabbah Al-Bazzar qala haddatsana Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq an Ibn Al-Mubarak ya telah memberitakan kepada kami Hasan bin Sabbah Al-Bazzar dia berkata Ali bin Al-Hasan bin Syaqib menceritakan kepada kami dari Abdullah Mubarak qala dia berkata qila lahu pernah ditanyakan kepadanya kaifa na'rifu rabbana bagaimana kami mengenal Tuhan kami qala bi annahu fawqa as-sama'i sabi'ah 'ala al-'arsy bahwasanya dia di atas langit ketujuh di atas langit yang ketujuh di atas arasnya ba'inun min khalqih berpisah dari makhluknya nah قال الإمام أثمان بن سعيد الدارمي ومما يحقق قول بن, قول بن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله يمتحن بذلك إيمانها فلما إيمانها إيمانها فلما قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والهجج متظاهرة والحمد لله على ذلك ثم سا ثم ثم ساقها الدارمي رحمه الله تعالى قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي berkata الإمام الدارمي namanya عثمان بن سعيد ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية Di antara yang menguatkan perkataan Al-Imam Abdullah Mubarak adalah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertanya kepada budak kecil tersebut. Itu budak yang ditempeleng tuannya. Karena lalai menjaga kambing milik tuannya, tuannya menyesal dan ingin memerdekakannya. Maka dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi telah mengajarkan kepada kaum muslimin agar tidak membebaskan budak kecuali dalam keadaan dia telah beriman. Setibanya di hadapan Nabi, bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" di manakah Allah ya yamtahinu bidzalika imanaha Nabi menguji iman budak tersebut falamma qalat fis sama tatkala budak itu berkata di atas langit qala a'tiqha kata Nabi bebaskan dia fa innaha mu'minah karena sesungguhnya dia benar-benar beriman Nabi benarkan perkataan ini di atas langit katanya Nabi benarkan mengatakan dia beriman. Subhanallah. Ya, maka inilah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tak dapat kita bantah dan haram kita bantah, haram kita tafsirkan dengan tafsiran-tafsiran lain. Maksud Nabi ini, maksud Nabi itu, apakah Nabi tak mampu dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh bangsa Arab padahal dia merupakan afsahun nas orang yang paling fasih mustahil Kenapa Nabi, Nabi tak pernah terangkan kepada umat bahwasanya bukan maknanya di atas, artinya Allah bersemayam tapi menguasai arash. Tak mampukah Nabi menerangkan kepada umat? Subhanallah. Sementara tak boleh bagi Nabi menyembunyikan apapun syariat dan tak boleh menunda-nunda penjelasan yang harus dijelaskan. Ya, itu kata para ulama. La yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah. Tak boleh Nabi menunda suatu informasi yang harus disampaikan ya pada waktu-waktu yang lain jika memang dibutuhkan pada saat itu. Subhanallah. Jadi Nabi katakan, bebaskan dia sesungguhnya dia seorang perempuan mukminah. Wal atharu fi dzalika an Rasulillah katsirah. Dan adapun athar ataupun riwayat-riwayat lainnya dari Nabi yang semak dengan ini alangkah banyaknya. Bukan satu saja hadis, kalaupun mereka yang Orang-orang tak suka dengan hadis ini mengatakan hadis ini lemah, berpuluh-puluh hadis lainnya menguatkan hadis ini. Ya. Padahal dia terdapat dalam sahih Muslim wal hujaju mutadhahirah dan hujah tentang Allah di atas aras begitu banyaknya saling kuat mengkuatkan walhamdulillahi ala dzalik. Segala puji bagi Allah dengan segala yang telah dia limpahkan berupa hujah-hujah ini. Membungkam orang-orang menyisihi para salafus salih ya yang mengatakan Allah tak layak dikatakan di atas karena berarti dia bertempat ya di mana dia tidak di atas tidak di bawah tidak dalam alam tidak di luar alam ya akhirnya tidak ada sama sekali Tuhan yang mereka sembah inilah perkataan siapa Jahmiyah yang mengatakan tak ada Tuhan di atas subhanallah itu apa Nabi naik ke atas untuk Mi'raj kalau bukan berjumpa dengan الله جل وعلا نعم وذكر ابن خزيمة عن ابن المبارك أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت من قطرة ما أدعو على الجهمية فقال لا تخف فإنهم يزعمون أن يزعمون يزعمون أن يزعمون يزعمون فإنهم يزعمون نعم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء وذكر ابن خزيمة عن المبارك الإمام ابن خزيمة rahimahullah menyebutkan dari Imam Mubarak itu Abdullah Mubarak annahu qala lahu rajulun pernah seseorang laki-laki berkata kepada Abdullah Mubarak ya Aba Abdurrahman wahai Bapak Abdurrahman Qad khiftu min kathrati ma ad'u 'ala jahmiyah. Aku khawatir karena aku selalu mendoakan kejelekan bagi kaum Jahmiyah. Khawatir karena banyak berulang-ulang aku doakan untuk mereka kejelekan kaum Jahmiyah yang menyatakan tidak ada Tuhan di atas aras. Faqala la takhaf. <laughs> Apa kata Abdul Mubarak? Tak usah takut, lakukan terus. Abdul Mubarak yang berkata dan dia imam muslimin dalam hadis. Doa terus, jangan takut. Fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhi fis sama' laysa bisyai'. Karena mereka mengklaim Tuhanmu yang kau klaim di atas langit tak ada. Perkataan siapa? Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Naam. وصح عن ابن المبارك أنه قال إنا لنستطيع أن نحكي لنس إنا لنستطيع إنا لنستطيع أن نح أن, أن نحكي أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وصح عن المبارك أنه قال dan telah terdapat riwayat yang sah Ibnu Mubarak pernah berkata memperkuat orang-orang yang mendoakan bagi kaum Jahmiyah inna lanastati'u an nuhkiya kalama al-yahudi wan nasara. Kita boleh dibolehkan menceritakan perkataan kaum Yahudi, kaum Nasara. Wala nastati'u an nuhkiya kalam al-Jahmiyah, tak boleh sama sekali kita ucapkan, kita kritisi perkataan orang-orang Jahmiyah. Padahal kaum Yahudi dan Nasara pun kita boleh kritisi, boleh kita sebutkan. Kita harus diam, terhadap perkataan Jahmiyah? Tidak, kita harus sebutkan sebagaimana kita bantah kaum Yahudi dan Nasara, Jahmiyah pun harus kita bantah. Ini maksudnya. Subhanallah. Maka jangan tanggung-tanggung kita bantah perkataan orang-orang Jahmiyah ini. Satu buku. Subhanallah. Dia hanya ngomong satu kali satu majelis ngomong selesai. Satu buku kita baca. Subhanallah, tapi belum sampai ya. <laughs> Subhanallah. Nah. قول الأوزاعي رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله الحاكم أخبرني محمد بن علي علي الجوهري ببعداد حدثنا إبراهيم ابن ابن الحيثام حد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا قال حدثنا محمد بن محمد بن كثير المصيسي قال سمعت الأوزعية يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة وهذا الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب التابعين فلذلك ذكرناه fil mawdi'ain. Qaulul Auza'i rahimahullah. Inilah perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah tabaraka taala. Qala Abu Abdullah Al-Hakim, berkata Abu Abdullah Imam Al-Hakim, Ibn Saburi, Akhbarani Muhammad bin Ali Al-Jauhari Muhammad bin Al-Jauhari memberitakan kepadaku Di Baghdad Ketika aku berada di Baghdad Qala hadathani Ibrahim bin Haytham Berkata dia yakni Muhammad bin Al-Jauhari Ibrahim bin Haytham menceritakan kepada kami qala hadatsana Muhammad bin Katsir al-Masisi Muhammad bin Mas, Muhammad bin Katsir al-Masisi menceritakan kepada kami qala dia berkata sami'tul auza'i yaqulu aku mendengar Imam Auza'i berkata kunna adalah kami wattabi'un dan kaum tabi'in mutawafirun ya secara tawatur berbondong-bondong seluruhnya sepakat naqulu kami berkata innallaha ta'ala jalla dzikruh sesungguhnya nah, jalla Allah tabaraka taala yang maha mulia ya senamanya ketika disebutkan fauqa arsy dia itu di atas arasnya wa nu'minu bima waradat bihi sunnah dan kami beriman dengan keterangan yang dijelaskan oleh baginda nabi kami dalam sunnah tentang Allah di atas arash wa hadzal atharu yadkhulu fi hikayati madhhabihi wa madhhab tabi'in dan asar ini disebutkan ya ketika dia menyebutkan tentang mazhabnya dan mazhab kaum tabi'in ya beginilah mereka pendapat mereka falidzalika dzakarnahu fil mawdhi'in karena itulah kami ulangi menyebutkan dua kali kan sebelumnya disebutkan nah قول حماد بن حماد بن زيد رحمه الله تعالى قال الإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حد قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء قال قال شيخ الإسلام وهذا الذي كانت وهذا الذي كانت الجهمية يحاولون يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم وكانوا ظهور السنة وكان وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به فلما بعد العهد وخفيت, وخفيت السنة وانفرضت وانقرضت وانقرضت الأئمة وانقرضت الأئمة صرحت الجهمية النفاة النفاة النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره حسبك قول حماد بن زيد رحمه الله Inilah perkataan Hamad bin Zaid rahimahullah. Ya. Qala Imamul A'immah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata ulamanya para ulama محمد بن إسحاق bin Khuzaimah Haddathan Ahmad bin Ibrahim Qal Telah melihatkan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Dia berkata Haddathana Sulaiman bin Harbin Sulaiman bin Harbin menceritakan kepada kami Qala sami'tu Hamada bin Zaidin Yaqulu Berkata Sulaiman bin Harbin Aku pernah mendengar Hamad bin Zaid berkata Al-Jahmiyah Innama yuhawiluna An yaqulu laisa fis sama'i syai'un Orang-orang Jahmiyah mereka berupaya keras ya mempengaruhi manusia agar manusia mengatakan tak ada Tuhan di atas langit. Inilah kerja siapa kaum Jahmiyah. Jadi di mana Tuhan? Ya, pokoknya bukan di atas, bukan di bawah, bukan dekat dengan alam jauh daripada alam. Di mana dia? Tak ada itu ujungnya tak ada Allah syekhul islam berkata syekhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa hadha alladhi kanat al-jahmiyah yuhawilunahu qad sarraha bihi al-mutaakhirun minhum apa-apa yang disembunyikan oleh orang-orang jahmiyah pendahulu yang terdahulu mereka khawatir mereka tak berani menyatakan tapi orang-orang Jahmiyah yang datang belakangan terang-terang menyatakan demikian. Kenapa? Wa kana dhuhuru sunnati wa kathratul a'immati fi asri ulaika yahulu bainahum wa bainat tasrih bih. Karena banyaknya para ulama di masa itu. Ya, banyaknya para a'immah ya yang berpegang dengan sunnah ketika kuatnya sunnah mereka tak berani ngomong mereka berusaha ya sembunyikan pendapat mereka falamma ba'udal ahdu tatkala semakin jauh masa daripada rentang kenabian jauh daripada para tabi'in tabi'ut tabi'in zaman semakin jauh ke belakang sebagaimana kita hidup padanya sekarang ini wa khafiyati sunnah ketika sunnah itu banyak tersembunyi wang qaradatil a'immah para ulama-ulama banyak yang telah binasa sarrahatil jahmiyah an-nufatu. Maka terang-teranganlah kaum Jahmiyah yang menafikan Allah di atas aras menyatakan pendapat mereka tak lagi malu-malu. Bahkan dianggap dan diklaim inilah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Qatibatan dari zaman ke zaman padahal dia perkataan yang batil. Dianggap inilah perkataan ahlu sunnah. Dianggap inilah yang mewakili akidah Ahlu sunnah wal jamaah Padahal ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah Ini akidah jahmiyah yang dahulu mereka sembunyikan, sekarang terang-terangan mereka katakan. Bima kana salafhum yuhawilunahu. Ketika dahulu pendiri, pendahulu mereka berupaya perlahan-lahan memasukkan paham ini, sekarang mereka terang-terangan menyatakannya. Dan banyak pengikutnya. Wala yatamakkanuna min idhari. Ya, dahulu tak berani mereka tampakkan, sekarang mereka terang-terangan menampakkan karena sunnah menjadi lemah ulama-ulama begitu sedikit ya wallahul musta'an na'am qaulu sufyan ats-tsauri radhiyallahu anhu qala mi'danu sa'altu sufyan ats-tsauriya an qauli ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum qala ilmuhu dzakarahu abu amrin abu umar Abu Umar. Qaulu Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Perkataan Imam Sufyan rahimahullah. Qala Mi'danu berkata Mi'dan, "Sa'altu Sufyan al tsauriyah Dan qawli ta'ala." Aku pernah bertanya kepada Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri ini ulama al-hadis yang begitu terkenalnya sehingga banyak orang Indonesia pakai nama Sufyan Thawri Terkenal. Inilah akidah Sufyan Thawri rahimahullah yang harus kita tiru. Akidah yang mengikuti akidah para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tafsir firman Allah yang berbunyi wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia menyertai kalian di mana kalian berada. Qala ilmuhu kata Sufyan maksudnya ilmu Allah menyertai kita di manapun kita berada bukan dengan zatnya karena Allah zatnya tak pernah dalam makhluk tak pernah menyatu dengan makhluk di atas ya seluruh makhluk ذكره أبو عمر نعم قول وهب قول وهب بن جرير رحم رحمه الله تعالى قال الأسرم حدثنا أبو عبد الله الأوس الأوسي قال سمعت وهب بن وهب بن جرير يقول إنما يريد الجهمية يريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء قال وقلت لسليمان ابن حرب أي شيء كان أي شيء كان حماد بن زيد يقول في الجهمية وقال كان يقول إنما يريدون أنه ليس في السماء شيء قال نعم قول وهب بن جرير رحمه الله تعالى إني لا بركة بركتان وهب بن جرير رحمه الله قال الأثرم بركة الأثرم الإمام أثرم حدثنا أبو عبد الله الأوسي telah meriwayatkan kepada kami أبو عبد الله الأوسي Qala sami'tu Wahab bin Jarir yaqul aku pernah mendengar Wahab bin Jarir berkata innama yuridul jahmiyah sesungguhnya nah, orang-orang jahmiyah ingin annahu laisa fis sama'i syai'un untuk menyatakan tak ada Tuhan di atas langit la ilaha illallah padahal berpuluh berpuluh ayat menunjukkan Allah di atas langit berpuluh bersemayam tujuh tempat di atas berpuluh Amin teman fis sama, apakah merasa aman dengan Tuhan yang di langit? Berapa banyak? Ya, wahwal qahir fawqa ibadih, dia yang maha di hamba-hambanya. Ta'rujul malaikatu ilaih. Ya. Banyak sekali, berpuluh. Tapi orang-orang Jahmiyah ingin agar Allah Subhanahu wa taala itu jangan dikatakan di atas langit. Jadi di mana? Tak ada. Qala wa qultu li Sulaiman bin Harbin ayu shayin kana Hamad bin Zaid yaqulu fil Jahmiyah aku pernah bertanya kepada Sulaiman bin Harbin, ya, ayyushay'in kan Hamad bin Zaid yaqulu fil jami. Apa ungkapan Hamad bin Zaid ya tentang kelompok Jahmiyah ini faqala. Maka dia berkata, ya yaqulu berkata Hamad bin Zaid tentang kaum Jahmiyah, innama yuriduna annahu laisa fis sama syai'un. Mereka ingin mengatakan tak ada Tuhan di atas langit. Kita pindah kepada perkataan imam yang empat lewat tabiut tabiin dan tabi dan imam yang empat masih sebagian mereka, sebagian mereka set, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya adalah tabiut tabiin. Adapun Abu Hanifah dipersisihkan, sebagian mengatakan dia tabiin, pernah berjumpa dengan salah seorang sahabat, sebagian mengatakan dia tabiut tabiin. Kita akan pindah kepada perkataan imam yang empat, tak cukup waktunya. InsyaAllah minggu akan datang. Dan tentunya ikhwatul kiram, mereka banyak sekali menyebutkan berbagai macam syubhat-syubhat. Ya, menggiring orang agar membenarkan apa yang mereka inginkan. Ya. Bagaimana Ustaz menepis syubhat sebagian mereka yang menolak Allah di atas langit? Ya. Karena mereka mendatangkan alasan-alasan di antaranya ya dalam surah As-Saffat, "Wa inni dhahibun ila rabbi sayahdini." Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, Tuhanku akan menunjuki menunjukiku. Ini berkatan Ibrahim, ya. Kata mereka saat itu Ibrahim menemui Tuhannya di Palestina. Kemudian kapan Nabi Ibrahim menemui Tuhannya di Palestina? Tak ada. Dari mana riwayatnya? Kalau kita berhujah harus dengan riwayat yang sahih. Tak ada. Ya yang kita ketahui bahwasanya Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Musa di gunung Tursina dan makna berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala langsung benar-benar berbicara bukanlah maknanya Allah Jalla wa ala masuk ke dalam alam mustahil ya begitu kecilnya alam ini bagaimana mungkin bagi Allah Jalla wa ala wassamawatu matwiyatun biyamini langit saja digulungnya dengan tangan kanannya wal ardu qabdatuhu jami'an ya pada hari kiamat semua bumi dalam genggaman tangannya ya yang jelas Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada Musa wajib kita imani karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima dan berkata-kata Allah dengan Musa ya kita benarkan adapun bagaimana Allah berkata-kata Wallahu alam. Jangan tanyakan bagaimana yang jelas kita imani Allah berkata-kata kenapa? Karena dia yang menyatakan demikian. Ya. Jangan tanyakan bagaimana karena Nabi tak pernah tanyakan ya Allah bagaimana engkau berkata-kata kepada Musa? Tak pernah. Yang jelas Musa mendengar perkataan Allah, innani anallah, ya. Banyak subat-subatnya, banyak sekali. Ya. Yang jelas berapa banyak kita jelaskan ayat-ayat, kita jelaskan hadis-hadis, perkataan para sahabat. Yang begini banyak takkan mungkin dapat hilang hanya dengan satu dua syubhat yang tak jelas. Ya. Yang paling banyak mereka berpatokan dengan ayat-ayat wahwa ma'akum inama kuntum dan dia menyertakan bersama menyertai menyertai kalian dimanapun kalian berada. Kalau di atas aras di sini katakan menyertai kalian. Kita katakan ini menyertai kalian Tak harus dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ilmunya. Subhanallah. Ya. Dan itu boleh saja dalam perkataan kita sehari-hari. Ya. Jangan khawatir, Anda bersama antum terus saja. Apakah kita dengan dia? Tidak. Jangan takut, Anda di belakang selalu, bersama antum selalu. Kerjakan tugas tersebut. Siap, Ustaz. Boleh? Saya menempel dengan dia? Tidak. Mana yang anda pantau dia terus dan seterusnya. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kami lebih dekat kepada mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi kepadanya min hablil warid daripada urat nadi mereka. Kita katakan bahwasanya makna nahnu di sini adalah para malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawa orang mukmin yang begitu dekat dengan mereka lebih dekat daripada urat nadi mereka sendiri. Ya, karena apa? Karena keterangan ayat yang menyatakan demikian siakul ayat ya susunan ayat menyatakan demikian itu subat-subat mereka ya maka tak mungkin subat-subat seperti ini menghilangkan yang muhkam yang jelas perkataan Allah perkataan nabinya ya perbuatan nabi mengangkat tangannya ke atas dan seterusnya dapat hilang dengan subat yang kecil-kecil seperti ini mustahil ya wa huwa ma'akum aina kuntum ya dan dia menyatakan di mana pun berada bukan dengan zatnya tabaraka taala tadi kita telah sebutkan perkataan Sufyan Tsauri ilmunya menyertai mereka bukan dengan zatnya bagaimana mungkin tak masuk akal Allah yang maha besar subhanallah dapat masuk dalam makhluk yang begini kecil Allah di atas makhluknya selama-lamanya baik Ustaz kalau begitu bagaimana tafsiran Wajah rabbuka wal malaku dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersab sab Kita katakan, "Iya, kita imani Allah datang." Tapi jangan pernah tanyakan bagaimana datang. dan jangan pernah beranggapan dia menyatu dengan makhluk, makhluk menyatu dengannya, jangan. Bagaimana dia? Jangan tanyakan bagaimana datangnya Allah Swt Kita imani. Yang jelas pasti kedatangannya tak sama dengan kedatangan makhluk. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan kami telihi syai'un. Allah Ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh